Kitab Syama Ilun Nabi ya, karangan Imam Tirmizi. Imam Tirmizi atau Tarmizi atau Turmudzi boleh tiga. Jadi eh, Syama Ilun Nabi ya. Itu kitab yang membahas aspek-aspek fisik atau kehidupan Rasul bentuk fisiknya, bentuk bajunya, bentuk e, misalnya bentuk pedangnya. Ada juga nanti bagaimana sifat akhlak beliau ya, kepada ketika beliau bercanda, ketika beliau ngomong dan macam-macam. Lebih kepada sifat fisik dan sifat akhlak beliau dan juga sifat baju beliau dan semacamnya. Ya. Nah, ketika misalnya kita ingin membahas suatu kitab, jadi tak elok kalau tidak mengenal siapa pengarangnya. Jadi memang kebiasaan kita kalau eh, dosen itu ingin menjelaskan Sunan Nasai misalnya, maka awal-awal yang dipelajari dulu siapa pengarangnya, namanya dan macam-macamnya. Itu memang sudah harus tahu ya. Gak mungkin kita baca kitab tapi kita nggak tahu pengarangnya siapa gitu. Setidaknya kita e, tahu siapa asal usulnya dan macam-macamnya. Yang pertama nama dan nasabnya. Ya, nama dan nasabnya. Ini ulun ambil dari ya, kitab e, Sunan Tirmidzi atau Jami' Tirmidzi. Mukodimah. Jadi nama kitab Jami' Tirmidzi kemudian Mukodimahnya ada. Beliau seorang imam, al-imam dan seorang hafiz. Jadi imam itu istilah eh, istilah mustalahul hadis. Kemudian al hafiz ya seorang hafiz. Ulun ingin menjelaskan sedikit tentang makna al hafiz Sebagian ulama mengatakan makna dari al hafiz kan sering kita dengar al hafiz Ibnu Hajar, al hafiz Nawawi, al hafiz Ibnu Rajab. Itu maksudnya apa? Apakah al-hafiz ini yang menghafal Al-Qur'an? bukan. Nah, di antara maknanya al-hafidh adalah orang yang menghafal orang yang hafal seratus ribu hadis bersama matan dan sanatnya. Orang yang hafal seratus ribu hadis bersama matan dan sanatnya. Itu al-hafidh di antara maknanya. seratus ribu hadis bersama matan dan sanatnya. Ya, enggak cuma matannya tapi sanatnya. Sanat itu rantai si perawi hadis. Nah, tapi kalau misalnya lafaz hafiz ini digunakan oleh ulama salaf di masa tabi'in atau tabi' tabi'ut tabi'in, jadi makna hafiz ini mereka artikan dengan al-muhaddis. Maksudnya orang yang ahli hadis. Kalau pemakaiannya dipakai oleh orang yang salafus soleh, entah eh, tabiin atau tabiut tabiin. Ya, ahli hadis berarti maksudnya adalah khusus mengenai hadis, bukan orang yang hafal Al-Qur'an. Kan biasanya si anu al hafiz orang yang hafal Quran. Bukan itu maksudnya, tapi ahli hadis atau orang yang hafal 100 ribu hadis matan dan sanatnya. Ada lagi eh, istilah al-hakim. Al-hakim. Kalau al-hakim itu lebih tinggi lagi. Orang yang hafal 300 ribu hadis bersama matan dan sanatnya Itu Al-Hakim 300 ribu hadis matan dan sanatnya Lebih tinggi lagi Amirul Mukminin fil hadis ah, <laughs> Kan ada sahabat Amirul Mukminin Umar Amirul Mukminin Uthman Tapi ini Amirul Mukminin fil hadis ya. Kalau sudah bergelar Amirul Mukminin fil hadis itu hampir semua hadis beliau ketahui. Ibaratnya mendarah daging. Siapa saja mereka diantaranya Imam Bukhari, Imam Syu'bah bin Hajjaj, Amirul Mukminin fil hadis. An-Naqid an Seorang yang mengkritik Maksudnya beliau termasuk ulama dalam golongan jarah wa ta'dil. Jarah wa ta'dil. Misalnya si ulama ini, si fulan ini fiqah. Si fulan ini soduk. Itu istilah mustalah hadis. Si fulan ini dajjal. Dajjal. <laughs> Jadi kalau dajjal bukan berarti dajjal yang sebenarnya. Mungkin saking buruknya orang ini, saking merusaknya terhadap agama, maka para rawi menyebutnya dengan dengan dajjal. Berarti kalau ada orang ini di sanad hadis, berarti hadisnya maudhu. Karena ada salah satu rawinya adalah dajjal, minad dajjajil. Nah, siapa orang-orang yang ulama-ulama yang mengatakan seperti itu, ini hadis, ini dhaif, ini ulamanya ini ini adalah ulama jarah wa ta'dil, jarah wa ta'dil. Di antaranya adalah Imam Tirmizi. Jarah wa ta'dil itu ada tiga tingkatan. Ada yang mutasyaddid, mu'tadil dan mutasahil. Jadi istilah mustahil hadis ada yang beliau ini ketat ketika menyimpulkan seorang rawi, sangat ketat. Ketika orang ini ngomong A, berarti para ulama sepakat dengan orang ini. syadid seperti Syu'bah bin Hajjaj, Abu Hatim Ar-Razi. Kata beliau orangnya ini ini. Misalnya do'if kadzdzab. Para ulama mengambil kesimpulan di situ. Kata Imam Abu Hatim Ar-Razi, orang ini kadzdzab. Dapatlah kesimpulan bahwasanya rawi ini kadzdzab. Syabab bin Hajat Abu Hatim Ar-Razi. Ada lagi eh, apa mu'tadil. Lebih sedang lagi, lebih longgar sedikit di antaranya Imam Bukhari, Imam Muslim dan macam-macamnya. Nama beliau Muhammad bin Isa. Muhammad bin Isa bin Saurah Muhammad bin Isa bin Saurah sawratu ya tanya pakai bulat tamarbutoh bin sawrah bin Musa bin Abduhak Muhammad bin Isa bin sawratu bin Musa bin Abduhak Kunyah Sidin Abu Isa Abahnya Isa Abahnya Isa Muhammad bin Isa Abu Isa Muhammad bin Isa Kunyahnya abahnya Isa ngaran abah beliau Isa. Jadi nyaman mengatakan Abu Isa Muhammad bin Isa. Kunyahnya abahnya Isa, nama beliau Muhammad, ngaran abah beliau Isa. Muhammad bin Isa. Al-Bughi. Al-Bughi, Bughi ini adalah nama tempat nama tempat, nama satu kampung di kampung Tirmidz jadi Tirmidzi itu punya kampung-kampung, mungkin se semacam kabupaten. Kemudian dia punya kampung-kampung. Jadi Tirmidh itu semacam kabupaten. Misalnya Kabupaten Banjar, ada Matapura, ada Gambut, ya. Nah, Tirmidh itu dia banyak punya punya kampung-kampung semacam kabupaten. Al-Bughi nisbahnya Al-Bughi, orang Bugi maksudnya orang kampung Bugo. Ya. Kemudian at tirmidzi orang Tirmid. Tirmid ini nama kampung yang lebih besar daripada kampung Bugo tadi. Jadi Tirmid itu nama nama kampung atau nama daerah, ya. Kalau kita orang-orang Indonesia banyak menamakan anak dengan Tirmid, padahal itu bukan bukan nama beliau ya. Itu adalah nisbah atau penyandaran nama orang ini berasal dari mana. Tirmid orang Tirmid. An-Nawawi orang orang Nawa. Nama asli beliau Muhammad bin Isa. Abdorir Abdorir Yang buta Jadi di akhir hayat beliau Beliau mengalami kebutaan Nanti disebut, disebutkan Sebabnya apa beliau buta Pemainankah atau sebaliknya Disebutkan di sini Jadi mungkin nanti ada Ya insyaallah Nah, kemudian sedikit tentang uh, Jadi tirmid ini adalah nisbah ila Tirmid, Penyandaran kepada kampung Tirmid atau tempat Tirmid, itu adalah kampung yang dulu Kodimah yang sudah lama yang terletaknya di pinggiran Sungai Balkha. Ini ulun enggak tahu sekarang tuh namanya apa. Dia mungkin pecahan Uni Soviet bisa Uzbekistan, Tajikistan atau apa ya. Di peta ada di sini, tapi nama sekarangnya ulun enggak tahu. Jadi Tirmidh itu di atasnya Samarqand. di Samarqand. Di atasnya lagi dia Bukhara. Bukhara kan sekarang Uzbekistan. Kemudian di bawahnya itu Khurasan, di sampingnya ada Khurasan, mungkin Iran ya. Jadi antara Iran atau Uzbekistan, mungkin pecahan juga apa Uni Soviet. Entah Tajikistan atau apa yang lainnya. Kurang tahu kalau zaman sekarang Tirmidh ini di mana. Nah, Tirmidz ini para ulama khilaf ya, barisnya apa gitu. <laughs> Ada yang mengatakan masyurnya Tirmidz, barisnya kasrah. Memang bahasa Arab itu kadang satu kalimat mempunyai bisa mempunyai tiga tiga baris. Ya, banyak misalnya kalimat dalalah. Dalalah itu bisa tiga, bisa dilalah, dalalah atau dulalah. Seperti kalimat Jumat boleh tiga, Jumatun, Jumu'ah dan Jumi'ah boleh tiga. Tirmidz ini juga begitu, boleh tiga. Tirmidz, Tarmaz dan Turmuz. Makanya ada ngaran, ngaran orang Tirmidzi, Tarmidhi dan Turmuzi. Tiga-tiganya boleh. Tiga-tiganya boleh. Kemudian lahir beliau, beliau dilahirkan ya, ulama berbeda pendapat. Imam Zahabi mengatakan beliau dilahirkan di tahun 210 Hijriah. Di awal-awal 210 Hijriah. 210 ya. Itu Imam Zahabi mengatakan di Syiar A'lamin Nubala di awal-awal 210 Hijriah. Kalau Ibnul Asar mengatakan beliau lahir di tahun 209. 209. Intinya enggak terlalu ini ya. 210, 29. Ada yang mengatakan bid'un wa mi'ataini. Bid'un itu tiga antara sembilan. Jadi ada istilah Arab namanya bid'un. Itu jumlah antara tiga dengan sembilan. bisa tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8 sembilan. bisa 203 204 205 dan 209 Nah kata Imam Zahabi wulida a'ma beliau dilahirkan buta. Tapi kata beliau wasahi yang benar annahu adarra fi kibarihi ba'da rihlatihi wa kitabatihi al-ilma. Beliau ini kan ulama beda pendapat. Butanya beliau ini apakah ketika beliau lahir, apakah setelah beliau ketika dewasa. Kata Imam Zahabi was sahih yang sahih, beliau ini dilahirkan eh, dilahirkan. Beliau ini buta ketika menginjak masa tua beliau. Nah, kenapa beliau uh, buta ya? Sebabnya ba'da rihlatihi wa kitabatihi al-ilma. Setelah beliau rihlah safar untuk menuntut ilmu dan menulis menulis kitab. Jadi di, mungkin keseringan baca ya disebabkan butanya beliau setelah rihlah bepergian ke negara-negara, kemudian menulis kitab, kemudian buta beliau. Kan kebiasaan ulama dulu ya, karena setelah Nabi meninggal, itu kan para sahabat terpencar untuk berdakwah, ada yang ke Syam, ada yang ke Yaman dan macam-macam. Sehingga para tabi'in juga berpencar mencari hadis. Ada yang satu hadis dua bulan perjalanan, contoh Syu'bah bin Hajjaj dapat satu hadis, ya, demi satu hadis beliau rela dua bulan perjalanan Syu'bah bin Hajjaj. Salah seorang sahabat Jabir bin Abdullah juga pergi ke Syam dua bulan juga dapat satu satu hadis. Ternyata di sana ada, ada sahabat yang lain yang punya hadis yang beliau tidak punya hadis Jabir bin Abdullah. Dua bulan perjalanan. Ya, karena kan ulama eh, para sahabat terpencar ketika Nabi sudah meninggal. Nah, seperti juga kebiasaan ulama dulu ya. Bahkan uh, salah seorang ulama Al-Khatib Al-Baghdadi, beliau mengarang kitab Ar-Rihlah fi Thalabil Hadis. Judulnya Ar-Rihlah fi Thalabil Hadis. Rihlah safar untuk mencari mencari hadis. Jadi memang kebiasaan orang-orang dulu bukan maksudnya bukan antara kota-kota enggak, antara satu negara ke ke negara. Mungkin jaraknya jauh, bahkan sampai ada yang dari Andalus. bisa menimam Malik <clears throat> ada murid beliau dari Andalus, Yahya bin Yahya bin Yahya Al-Laitsi. Jadi ulama ini, orang ini dari Andalus. Andalus di mana Andalus? Spanyol. Pergi ke Imam Malik untuk ber, berguru. Bahkan diceritakan ketika di Madinah itu kan eh, ada gajah. Ketika belajar dengan Imam Malik, ternyata ada gajah. Kan sangat langka di kota Madinah atau Mekah ada gajah gitu. Kemudian orang-orang berhambur untuk melihat, kecuali orang ini yang dari Andalus tadi Yahya bin Yahya. Kata Imam Malik, "Engkau kenapa nggak ngelihat gajah?" Kata dia, "Saya datang ke sini untuk menuntut ilmu, bukan untuk melihat gajah." <laughs> Masya Allah Yahya bin Yahya al Laythi. Yahya bin Yahya al laythi Kemudian, nah di zaman beliau, ya, beliau kan di zaman abad ketiga, itu zamannya keemasan, zamannya bisa dikatakan zamannya keemasan. Timbul istilah-istilah eh, kitab-kitab, -istilah, uh, judul kitab, misalnya Sunan, Sahih, Musannaf, itu di abad abad ketiga. Misalnya Musnad Ahmad Musnad Ahmad. Makanya zaman keemasan pembukuan sunnah itu di abad abad ketiga. Abad kedua dan abad ketiga ya, abad kedua dan abad ketiga zamannya Imam Tirmidzi dan lain-lainnya. Timbul nanti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Ibnu Majah dan sebagainya. Itu di abad kedua dan ke abad ketiga zaman keemasan pembukuan hadis. Sebelumnya di zaman Nabi itu masih hadis-hadis ada yang nulis ada yang enggak masih takut tercampur dengan Al-Qur'an. Tapi ada yang nulis misalnya Sahifah Ali bin Abi Thalib. Ya, lembaran Ali bin Abi Thalib. Kemudian di tabi'in juga ada yang yang nulis misalnya muridnya Abu Hurairah Hammam, ya Hammam. Beliau menulis eh, lembaran-lembaran dari Ali bin Abi Thalib. Kemudian di zamannya Umar bin Abdul Aziz abad kedua, inilah beliau memerintahkan untuk membukukan hadis. Karena para ulama takut banyak yang sudah meninggal ya. Sahabat juga yang sudah meninggal, takutnya tidak ada yang mengumpulkan hadis secara utuh seperti ini. Kemudian beliau perintahkanlah Ibnu Syihab Muhammad bin Muhammad bin Syihab Az-Zuhri. Kemudian di zaman beliau inilah e, pemerintahan menyuruhkan untuk pembukuan hadis. Timbullah setelahnya e, apa jami' Imam Termedi, Sahih Bukhari, Musnad Ahmad dan sebagainya. Zaman kemasan penulisan-penulisan hadis. Makanya Musnad Ahmad, apa arti Musnad Ahmad? Kan ada Musnad Ahmad, sah, Jami' Sahih Bukhari, Sunan Abu Daud, kemudian Muwatta Malik. Ini kan istilah-istilah nama kitab. Kalau Musnad Ahmad, ya itu mereka mengarang kitab sanatnya sanat sahabat. Misalnya Abu Bakar. Hadisnya apa? Ali bin Abi Thalib. Hadisnya apa? Ibnu Umar. Hadisnya apa? Tidak tertibnya, tertib judulnya bukan kayak sunan. Kalau sunan kan tertibnya itu urutan kita fikih. Babun niyah, babus salat. Kalau musnad itu persahabat Ibnu Umar, kemudian sahabatnya hadisnya apa? Hadis mereka Jabir bin Abdullah hadisnya. Itu namanya musnad. Kemudian sunan, sunan eh, sunan Abu Dawud, Nasai. Kalau sunan itu tertib kitab beliau perbabnya sesuai judul judul kitab fikih. Ya, khusus bab kitab fikih. Sunan Abu Dawud, Sunan Nasai. Kemudian kalau Muwatta, ini ada dua pendapat yang ulun baca. Kalau Muwatta, yang pertama artinya muyassar. Maksudnya Imam Malik mempermudah hadis kepada orang-orang. Muwatta Muyassar. Beliau berusaha untuk mempermudah hadis, kemudian beliau karang kitab yang diberi nama Al-Muwatta untuk untuk apa? Untuk memudahkan orang untuk membaca. Ada lagi Al-Muwatta maknanya Al-Muwafaq yang disetujui, yang disepakati. Kenapa? Karena ketika beliau mengarang Al-Muwatta, Imam Malik menyerahkan kitab beliau untuk dilihat fukaha di Madinah ulama fikih di kota Madinah dilihat dilihat dilihat dan mereka sepakat wawata'uhu mereka sepakat. Jadi al-muwatta yang disepakati, yang disetujui. Itu al muwatta Al-jami' ada lagi al-jami' as-sahih. Al-jami' as-sahih At-Tirmizi dan Muslim dan Bukhari. Al-jami' maksudnya hadis ini dia tidak mengkhususkan bab kitab fikih saja, tapi lebih, lebih luas tentang bab akidah, tentang jihad, tentang akhlak, tentang fikih itu namanya jami. Makanya kitab Imam Tirmidzi ini apakah beliau dinamakan Sunan Tirmidzi atau Jami Tirmidzi? Ya. mendapat yang paling yang lebih kuat beliau kitab beliau adalah Jami Tirmidzi bukan Sunan Tirmidzi. Kalau Sunan itu fokusnya ke fikih saja. Tapi kalau Jami itu menyeluruh bukan cuma bab fikih ya. Nanti ada bab jihad, terbiah, akhlak, tauhid dan macam-macam. Kemudian musannaf, ada lagi namanya musannaf. Contohnya musannaf Abdul Razak, musannaf e, Ibnu Abi Syaibah. Kalau musannaf itu lebih umum ya. Ada yang hadisnya disandarkan kepada nabi, kepada sahabat dan kepada tabi'in. Hadis marfu, mauquf dan makto. Hadis yang disandarkan kepada nabi, kepada sahabat dan kepada tabi'in. Bukan cuma itu, fatwa para sahabat, para sahabat, para tabi'in dan para atba' tabi'in itu juga di, dikumpulkan. Ya. Itu namanya muson, musonnaf lebih umum, lebih lebih umum. Nah, guru-guru beliau yang ada di kitab beliau Jami Tirmizi itu berjumlah 208 guru yang ada di kitab sini ya Jami' Tirmidzi. yang beliau kumpulkan di kitab hadis Jami' Tirmidzi ada 208 guru di antara guru-guru beliau Imam Malik Laith Syuraik Hamad bin Zaid Abu Awanah Ibnu Lahiyah kemudian juga Imam Bukhari termasuk guru-guru beliau Kemudian yang mengambil hadis dengan beliau atau murid beliau di antaranya Nuaim bin Hamad. Imam Ahmad bin Hambal juga murid beliau. Imam Ahmad bin Hambal. Ibnu Ma'in Yahya bin Ma'in, Ali bin Al-Madini, Abu Bakar bin Abi Syaibah termasuk murid-murid beliau. Di antara guru beliau yang paling masyur, beliau belajar tentang pengkritikan hadis atau masalah ilat-ilat yang ada di hadis adalah Imam Imam Bukhari. Jadi misalnya eh, khusus untuk mempelajari bab bab eh, cacatnya suatu hadis. Ya, itu beliau belajar dengan Imam Imam Bukhari. Di antara pujian beliau, ya di antara pujian para imam kepada beliau, perkataan Imam Bukhari sendiri, ya. Imam Bukhari mengatakan, "Man tafa'tu bika aktsaru mimman tafa'ta bihi." Ya. Tidaklah aku mendapatkan manfaat dengan engkau melebihi apa yang engkau mengambil manfaat denganku. Tidaklah aku mengambil manfaat dengan engkau melebihi apa yang engkau mendapatkan manfaat daripadaku. Maksudnya ada yang bisa dimengerti? <laughs> Jadi beliau merasa Imam Bukhari banyak mengambil manfaat dengan Imam Tirmizi, melebihi Imam Tirmizi mengambil manfaat dari Imam Imam Bukhari. Ini sebuah pujian. Kemudian diantara karangan beliau Al-Jami' at tirmidhi termasuk dari Kutubus Sittah ya. Yang eh, tingkatan yang keempat eh, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Daud baru Jami' Tirmidhi. Jadi urutannya urutan yang keempat. Kemudian juga beliau mengarang Asyamail An-Nabawiyah atau Asyamail Al-Muhammadiyah yang kita akan baca. Ini kitabnya. Nah ini eh, syarahnya Syekh Abdul Razak. Alhamdulillah ada syarahnya. Ya, susah kalau kita misalnya membaca matanya saja susah. Harus ada syarahnya. Ya, dan ada alhamdulillah Syekh Abdul Razak Al-Badar. Hafizahullah taala. Setidaknya beliau mengarang di sini disebutkan 10 kitab ya. Ada Az-Zuhud, ada kitab At-Tarikh, ada kitab tafsir, ada kitabul mauquf, ada Asma wal Kuna. Masih ingat kenapa Terkadang kitab itu kan ada yang sampai, ada yang tidak. Pernah belum jelaskan? Kitab itu banyak, ada yang sampai dan ada yang tidak. Zaman dulu ketika perang salib, ya, itu kitab para ulama dibakar. Dibakar, ada yang dibuang ke sungai. Makanya kan kitab itu ada yang sampai dan ada yang tidak. Kan Al-Muwatta itu ada dua ya. Muwatta Imam Malik dan Muwatta Ibnu Abi Dzib. Tapi yang sampai Muwatta Imam Malik. Nah, di antara Eh, kenapa kitab itu sampai kepada kita dan banyak dimanfaatkan oleh kaum muslimin adalah dengan keikhlasan pengarangnya. Disebabkan keikhlasan pengarangnya. Jadi Allah jaga kitab tersebut untuk dimanfaatkan di generasi berikut-berikutnya. Ya. Cukup sudah. Beliau meninggal di tahun 279 Hijriah. 279 Hijriah. Mukadimah yang pertama itu. Mukadimah yang kedua tentang kenapa kita mempelajari kitab Syamalilun Nabi. Pentingnya apa? Sehingga kita lebih bersemangat. Ini ditulis oleh Syekh Abdul Razak Al-Badar, masih lama. Jadi Syama'il ulun ulang, Syama'il maksudnya adalah aspek kehidupan Nabi, entah fisiknya, entah akhlaknya, entah adatnya atau yang bersangkutan dengan beliau, bajunya, pedangnya, siwaknya dan macam-macam. Ya. Itu namanya syama'il. Apa faidahnya ketika kita berusaha untuk ya mengetahui aspek-aspek kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dalilnya adalah laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh kepada kalian di diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada suri tauladan atau panutan yang yang baik. Bagi orang yang mengharapkan Allah dan hari akhir dan orang-orang yang mengingat Allah banyak. Hadis uh, ayat ini ya sebagai dalil kata Imam Ibnu Katsir, hadis ini adalah menunjukkan aslun kabirun fit ta'sib Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Ini adalah sumber yang besar, ayat ini sebagai pegangan atau sumber yang besar untuk ta'assi, untuk mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam dari segi perkataannya, perbuatannya dan keadaan-keadaan beliau. Ya. Nah, sunnah itu terbagi dua ya. Ada yang sunnah tasyri'iyah dan ada yang sunnah jibiliyah. Jadi sunnah itu ada yang sifatnya jibiliyah dan ada yang tasyri'iyah. Jibiliyah itu maksudnya sunnah yang mana Nabi itu kan karena beliau seorang manusia, konsekuensi beliau sebagai manusia itu dinamakan sunnah jibiliyah. Misalnya Nabi itu ketika beliau berjalan, maka sifat berjalan beliau seakan-akan seperti turun dari dari dataran rendah. Jadi Nabi itu sifat jalan beliau seakan-akan seperti orang mau turun. Nah, apakah kita disunahkan berjalan seperti itu? Bisa dimengerti? Itu namanya sunnah jibiliyah. Konsekuensi beliau sebagai manusia. Misalnya Nabi berjalan, kalau beliau berjalan seperti orang yang mau mau turun. Pundak Nabi lebar. Rambut Nabi ada yang panjang seperti ini. Apakah ini sunnah maksud ulun? Ketika orang meniru beliau seperti ini, apakah diberi pahala? Tidak ya. Namanya sunnah jibiliyah. Di rambut Nabi panjang itu namanya sunnah jibiliyah. Kemudian Nabi turun eh, gaya gaya berjalan beliau. Kemudian pian ikuti apakah beliau itu termasuk sunnah? Maka itu tidak. Ya. Ada lagi sunnah tasyri'iyah sunnah yang nama sifatnya syariat. Misalnya beliau bersiwak ya. Kemudian beliau sunnah-sunnah yang lain, masalah pakaian di atas mata kaki. Kemudian masalah jenggot itu sunnah tasyri'iyah yang mana syariat ya mengatakan kalau orang tersebut misalnya e, melakukan sunnah-sunnah Rasul maka akan diberikan pahala. Faidah pertama ya kita mempelajari aspek-aspek kehidupan Nabi kata Syekh Abdul Razak Al-Badar Al-Abbad Inna min wajibati ahli iman al-iman bihi sallallahu alaihi wasallam wa la yakunu dzalika illa bima'rifatihi. Nah, yang pertama, sesungguhnya di antara kewajiban kaum mukminin ahlul iman, sesungguhnya di antara kewajiban orang beriman yaitu beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Termasuk rukun iman kita beriman kepada kepada Rasul. Walayakunu dzalika illa bima'rifatihi. Dan tidak bisa kita beriman kepada Rasul kecuali kita mengenal beliau. Beriman tapi enggak mengenal beliau gimana? Ya. Intinya eh Ketika kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, saya bersaksi bahwasanya tidak ada tuhan selain Allah dan bahwasanya Rasul Muhammad adalah rasul Allah Subhanahu wa taala. Kita bersaksi kita mengatakan iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak bisa iman itu dipraktekkan kecuali kita mengenal beliau. Nah, di antara gimana caranya mengenal beliau adalah dengan membaca kitab ini dengan membaca kitab kitab ini. Kata Syekh, "Fakullama izdadatil ma'rifatu bihi sallallahu alaihi wasallam izdadal imanu bihi." Nah, jadi bisa kita simpulkan faedah pertama, semakin kita mengenal Rasul, maka semakin bertambah keimanan kita kepada beliau. Itu faedah yang pertama. Semakin kita mengenal Rasul, maka semakin bertambahlah keimanan kita kepada kepada beliau. Bukan cuma itu, wasda detiba ulahu dan semakin bertambahlah kita mengikuti Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Semakin mengenal, semakin beriman dan semakin semangat untuk menjalankan sunnah-sunnahnya. Itu yang pertama. Faidah yang kedua, Inna mahabbatahu Shallallahu alaihi wasallam fariyadun iftaradahallahu ala ibadhihi. Sesungguhnya mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam itu suatu kewajiban, fardu ain, wajib kita mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bal innahu yajibu an tuqaddama mahabbatuhu ala mahabbatil walid wal walad wan nasi ajmain. Bahkan kata beliau, kita wajib mendahulukan kecintaan kita ya daripada mencintai orang tua anak dan manusia seluruhnya. Bahkan kita wajib mendahulukan mencintai Nabi daripada diri kita sendiri. Ulun ulangi, kita wajib mencintai Rasul melebihi cinta kita kepada orang tua, anak, manusia seluruhnya dan diri kita sendiri. Dalilnya ada yang ingat hadis apa Abdurrahman? La yu'minu ahadukum hatta akuna Ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman seseorang sehingga aku yang paling dia cintai melebihi orang tuanya, anaknya dan manusia seluruhnya. Jadi kewajiban seorang mukmin adalah mencintai Rasul. Bahkan lebih dari itu, mencintai Rasul di atas kita mencintai orang tua, anak, manusia bahkan diri kita sendiri. Karena itu adalah konsekuensi keimanan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mempelajari ini aspek-aspek Nabi, bukti kita mencintai beliau. Yang ketiga, innallaha azza wa jalla ja'alahu qudwatan lil ibadi wa uswatan lin nas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sebagai panutan sebagai panutan bagi hamba-hamba dan sebagai suri tauladan kepada manusia secara umumnya. Jadi Allah menjadikan Rasul itu sebagai kudwah dan uswah, sebagai panutan dan suri tauladan. Yang mana kalau sebagai panutan pasti harus diikuti oleh umat-umatnya. Wa amara bittibaihi wasairi alaman alaman hajihi. Dan Allah menyuruh untuk mengikuti Rasul dan berjalan di atas manhaj Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi supaya semangat kita mengikuti manhaj beliau, supaya semangat kita mengikuti sunnah-sunnah beliau dan peng, uh, apa dan penekanan beliau sebagai suri tauladan dan panutan, maka kita mempelajari apa yang ada di diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, innallaha qad ja'alahu aula bil mu'minina min anfusihim. Sesungguhnya Allah menjadikan rasul itu adalah paling utama, paling afdol daripada orang-orang beriman bahkan daripada diri mereka sendiri. Makhluk yang paling mulia siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masa intinya kan makhluk yang paling afdol, makhluk yang lebih utama daripada kita. Masa kita nggak tahu orangnya siapa? Nah, kan intinya seperti itu. Di Sahih Bukhari dari sahabat Abu Hurairah bahwasanya Rasul Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min mu'min illa wa ana aula bihi fid dunya wal akhirah." Kata Nabi kita, "Tidaklah seorang mukmin itu kecuali aku lebih utama dari dia di dunia maupun di di akhirat. Jadi Nabi itu lebih utama, lebih afdol dari makhluk semuanya, baik di dunia maupun di akhirat. Yang kelima, Inna Allah azza wa jalla aqsama fil Qur'anil Karim ala kamali khuluqin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'azamihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu bersumpah di Al-Qur'an di atas kesempurnaan akhlak Nabi dan agungnya akhlak Nabi. Allah bersumpah di Al-Qur'an yang menunjukkan kesempurnaan akhlak dan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah bersumpah di Al-Qur'an jadi sepantasnya kita sebagai umat untuk mengetahui dan mengikuti akhlak Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad di atas akhlak yang sangat agung, sangat sangat mulia. <clears throat> Kemudian lagi ketika Aisyah ditanya bagaimana akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menjawab, karena khuluquhu al-Qur'an." Akhlak beliau adalah Al-Qur'an. Maksudnya apa? Akhlak beliau adalah Al-Qur'an. Beliau mengamalkan apa yang ada di Al-Qur'an. Apa yang ada di yang ada di Al-Qur'an, isi-isinya beliau beliau amalkan. Maksudnya adalah karena khuluquhu al-Qur'an. Yang keenam, Inna Allah Azza wa Jalla al ibad bis salati was salami alaihi iqtidaan bihi wa bi malaikatihi wa jazaan lahu ala ba'di huquqihi alaihim faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh hamba-hambanya untuk bersalawat dan mengucapkan salam kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam iktidaan bihi karena mengikuti Allah dan malaikatnya. Karena Allah mengatakan, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi." Sesungguhnya Allah dan para malaikat mereka bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau salawat Allah kepada Rasul itu apa bentuknya? Allah bersalawat kepada Rasul. Nah, salawat Allah itu bentuknya apa? memuji memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam di antara para para malaikatnya. Yang ketujuh, inna syama'ilahu wasiratahu al-atirah tu'addu manhaj hayatin likulli muslim yarju li nafsil khair wa rif'ah. Ini juga penting bahwasanya aspek-aspek kehidupan Nabi, perjalanan Nabi yang harum, yang wangi itu termasuk manhaj ya, manhaj kehidupan seorang muslim. Bagaimana kita akhlak kita kepada tetangga, kepada anak kecil, kepada orang tua, ketika bercanda, ketika berbicara, maka adalah Rasul sebagai manhajnya. Ya, jadi kehidupan kita kita berusaha untuk mengikuti manhaj Rasul Shallallahu alaihi wasallam ketika Rasul itu bermuamalah atau ketika beliau e, bersifat dengan akhlak yang mulia. Yang kedelapan, Inna ma'rifatahu sallallahu alaihi wasallam min a'zamil umuri allati tazidul iman. Sesungguhnya mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam itu termasuk perkara yang menambah keimanan. Jadi semakin orang mengenal Rasul maka semakin bertambah keimanan. Nah, ini ada uh, perkataan yang menarik dari Syekh Waman yutali as-sirah an-nabawiyyah yajidu fi qasasi kathirim mimman aslam anna sababa islamihim huwal wukufu ala syama'ilihi wa akhlaqihi wa adabihi. Kata beliau, siapa saja yang belajar sirah, yang mengetahui sirah Nabi, kita belajar kepada Ustaz Ahmad, maka akan menemukan banyak kisah, banyak peristiwa yang terjadi bahwasanya orang itu masuk Islam disebabkan melihat akhlak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, akhlak beliau, adab beliau, banyak orang masuk masuk Islam. Dan ini adalah makna yang mana Allah mengatakan fabima rahmatin minallahi lintalahum maka dengan rahmat Allah engkau berlemah lemah lembut walau kunta fadzun ghalizal qalbi lan faddu min haulik seandainya engkau Muhammad itu kasar keras, maka orang yang di sekitar kamu akan akan lari. Ini pentingnya dakwah ya. Makanya banyak dari orang-orang jahiliyah itu masuk Islam disebabkan akhlak Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Seandainya kita keras kepada orang, maka orang akan lari, tidak mau mendekat kepada kepada kita Shallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, kata Sufyan bin Uyainah Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal mizanul akbar fa alaihi tu'radul asya ala khuluqihi wa siratihi wa hadiyihi fama fama wafaqaha fahuwal haq wa ma khalafaha fahuwal batil kata beliau Sufyan bin Uyainah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliaulah tolak ukur yang paling besar Tolak ukur masalah apa? alaihi tu'radul asya. Maka kepada Rasulullah semua perkara itu dikiaskan atau ditimbang. Ala khuluqihi wa siratihi wa hadihi terhadap akhlak beliau, perjalanan beliau dan petunjuk beliau. Maka apa saja yang sesuai dengan Rasul, entah akhlaknya, ajarannya, ibadahnya, fahwal hak, maka itu adalah yang yang hak. Wa ma khalafaha fahwal batil. Apa saja yang menyelisihi Rasul itu adalah kebatilan. Jadi siapa tolak ukur atau timbangan yang paling besar kita ikuti adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Manakala ada orang ibadahnya menyelisihi Rasul, itu adalah batil. Manakala ajarannya itu sesuai dengan Rasul, maka itu adalah yang yang hak.